Di juz pertama halaman 343. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, ثم قال ومن نوعه dan di antara jenisnya Maksudnya jenis kesyirikan. Di antaranya adalah talabul hawaij minal mauta. Termasuk jenis kesyirikan adalah meminta hajat-hajat kepada orang mati. Apakah meminta rizki, meminta jodoh, ataupun meminta syafaat. Sama-sama meminta yang dalam bahasa Arabnya berdoa. Termasuk juga di dalamnya al-istighathah bihim. Beristighathah, meratap, merengek di kuburan, meminta pada orang mati. Wahada aslu syirkil alam. Dan ini intinya kesyirikan di seluruh alam. Silahkan sebut agama apapun. Silahkan sebut kesyirikan apapun Silakan sebut semua penyembah-penyembah berhala, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah apapun, tanyakan pada mereka, inti ajaran kalian pada berhala kalian itu apa? Tanyakan. Niscaya jawabannya sama. Kami memohon, kami meminta, kami beristighosah. Itu yang Budanya kepada Siddhartha Gautama, Hindunya kepada patung-patung patung Buddha, Hindunya kepada patung Ganesha dan sejenisnya. Ini yang diharapkan akan memberikan hujan. Ini yang diharapkan akan memberikan ketentraman. Ini Tanyakan pula pada penyembah api. Apa yang kalian lakukan di hadapan api itu? Sama permohonan juga. Ini adalah lambang. Terang itu lambang kebaikan-kebaikan semua sumber kebaikan dari yang namanya nur, cahaya. Maka kita meminta kebaikan-kebaikan dari api. Terus kegelapan kenapa kalian sembah juga? Oh kegelapan karena itu sumber kejelekan-kejelekan. Maka kita perlu berlindung kepada kegelapan dari kejelekan-kejelekan yang mereka bikin. Semua permohonan, semua permintaan itu aslu syirkil alam. Pokok dari kesyirikan seluruh alam adalah meminta hajat-hajat. Berdoa dan permohonan. فإن الميت قد انقطع عمله maka sama dengan yang meminta pada orang mati itu pun syirik karena al-mayyit qad inqata amaluhu karena orang mati telah terputus amalannya tidak bisa berbuat apa-apa wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra karena sesungguhnya Orang mati tidak bisa memiliki untuk dirinya sendiri manfaat dan mawarat. Tidak bisa. Jenazahnya terlantar di hutan belantara. Ya nggak bisa apa-apa. Orang mati. Tidak bisa asal pindah ke tempat yang lebih layak. Tidak bisa. Apapun yang terjadi pada jenazahnya. Diganggu oleh binatang buas dikoyak-koyak oleh binatang buas atau dimakan oleh binatang buas, nggak bisa apa-apa. La yamlik linafsi naf'an wala dharra, tidak memiliki untuk dirinya sendiri tidak memiliki, apalagi untuk yang meminta. Fadlan liman istaghatha bihi, lebih-lebih lagi bagi siapa-siapa yang memohon kepadanya. Wa sa'alahu an yashfa'alahu ilallah apalagi meminta untuk dibela nanti di hadapan Allah wa min jahlihi bisyafi' wal mashfu'i indah ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap syafi' dan mashfu' kebodohan mereka tidak tahu siapa syafi' dan siapa mashfu' kalau saja mereka tahu bisa mereka nggak akan meminta kepada kuburan-kuburan kalau saja mereka tahu siapa syafi' dan siapa masyfu', niscaya dia nggak akan meminta kepada orang yang telah mati. Karena tahu asy adalah siapa yang diizinkan oleh Allah. Karena tahu bahwa masyfu' adalah yang diridhoi oleh Allah. Maka mau dia merengek, mau dia menangis, meminta, berdoa, memohon, gak akan bisa mendapatkan syafaat kalau ternyata yang mengizinkan tidak mengizinkan. Ini Allah tidak mengizinkan. Gak akan dia mendapatkan syafaat dari siapapun kalau ternyata dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh saya kata, maka tidak perlu meminta pada orang mati. Yang perlu adalah engkau menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah. Yang perlu adalah engkau mengharap kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku menginginkan syafaat nabimu. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه karena nggak akan ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wallah lam yaj'al istighatsatuhu wa su'aluhu sababan. Dan Allah tidak menjadikan doamu pada orang mati, permintaanmu pada orang mati, permohonanmu pada orang mati, Allah tidak jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan syafaat. Tidak Allah jadikan sebagai sebab diizinkannya dia untuk memberi syafaat. Tidak. Wa innama sabab tetapi yang merupakan penyebab adalah tauhid. Penyebab orang mendapatkan syafaat apa? Tauhid. Dan itu dari ucapan Nabi tadi. Nabi menyatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi" Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Itu yang akan mendapatkan syafaat. Itu penyebab. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Sedangkan si musyrik tadi melakukan sebab-sebab yang justru menghalangi dia dari syafaat. Melakukan sebab-sebab yang menghalangi dia dari syafaat, yaitu berbuat syirik. Berdoa pada orang mati. Maka justru terhalang dari syafaat. وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها Berarti kedudukan orang ini, si musyrik ini, sama dengan seseorang yang mencari hajatnya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Dalam pepatah Arab disebutkan istajara minar ramai بالنار استجار من minar بالنار Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Jadi pepatah menunjukkan kalau dia melakukan sesuatu untuk sesuatu ternyata dengan sebaliknya. Berlindung dari panasnya. Rombok padang batu, padang kerikil dengan apa? Dengan nah, dengan menyalakan api di sekitar dia, di atas juga sudah saya tidak lagi melihat padang pasir. Dungu. Dungu dia. Dia bertambah panasnya. Demikian pula si musyrik tadi ingin mendapatkan syafaat dengan berbuat syirik. Padahal syirik menghalangi syafaat. Istajara. Biramda'i, bin nar berlindung dari padang kerikil, padang pasir dengan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. halatu kulli musyrik. Ini adalah keadaan semua musyrikin. Pengen masuk surga. Meminta pada manusia. Manusianya sudah mati lagi. Justru perbuatan musyrik dan syirik menghalangi dari surga. Persis dengan pepatah tadi. Pengen sesuatu tapi menjalani sebaliknya. Pengen sesuatu tetapi menjalani jalan sebaliknya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabasi Engkau ingin selamat tetapi tidak menjalani jalan selamat. Ingat perahu itu nggak akan berlayar di daratan. Kalau mau berjalan di atas perahumu, taruh di air. Di jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kau ingin selamat, tapi jalannya bukan jalan selamat. Ya nggak akan dapat. Tarjul jannata walam tasluk masalikal jannah. Kau ingin surga, tapi tidak menjalani jalan surga. Anna laka hadha. Bagaimana kau dapat? Hayat, hayat. Jauh. Demikian pula yang sedang kita bahas. Tarjus syafa'ah. Mengharapkan syafa'ah. Tapi tidak menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan syafa'at. Tapi justru sebaliknya. Mengerjakan sesuatu yang menghalangi syafa'at. Yaitu syirik. Meminta kepada makhluk, berdoa pada makhluk Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fajama'u baina syirk bil ma'budi wa taghyir dini. Berarti orang ini melakukan dua kejelekan sekaligus. Pertama kesyirikan itu sendiri. Yang kedua merubah agama. Agama itu sudah mengajarkan segala sesuatu dengan lengkap. Agama itu sudah mengajarkan seluruhnya tanpa ada yang kurang. Kamu ingin apa ada jalannya. Pengen selamat, pengen berlindung dari api neraka, pengen mendapatkan jannah, pengen dia selamat di dunia, pengen mendapatkan rezeki, ada. Ya. Diajarkan sebab-sebabnya. Tetapi orang ini merubah. Penyebab dapat syafaat harusnya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah seharusnya mengharap dari pemiliknya, dia rubah. Dia ganti. Dia ganti mencari syafaat dengan cara meminta pada orang mati. Dia ganti dengan cara meratap di kuburan. Dia ganti dengan cara memohon pada wali-wali yang telah wafat sekian ratus tahun yang lalu. Ini merubah agama. Apakah ada agama yang mengajarkan seperti itu? Apakah ada dalam Quran? Apakah ada dalam hadis? Hatu burhanakum. In kuntum sadiqin. Bawakan bukti-bukti kalian. Kalau kalian memang jujur. Sebutkan dalil-dalilnya kalau memang ada. Nggak akan ada. Yang ada justru sebaliknya. Allah katakan lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruh ini. Ditambah lagi muadat ahli tauhid. Kejahatan yang berikutnya. Kejahatan pertama kesyirikan, kejahatan kedua merubah agama, kejahatan ketiga muadat ahli tauhid, memusuhi ahli tauhid. Wa nisbatu ahlihi ila tanaqqus bil amwat dan menuduh orang-orang yang bertauhid yang tidak mau berdoa kecuali kepada Allah, yang tidak mau meratap di kuburan-kuburan, yang tidak mau memohon kepada wali-wali, dituduh tidak menghormati orang saleh, dituduh tidak menghormati wali-wali, dituduh sebagai musuhnya para ulama, musuhnya aulia. Kejahatan berikutnya memusuhi ahli tauhid. Dijuluki dengan sekian julukan-julukan. Wahum qad tanaqqasul khaliq bisyirki. Padahal perbuatan mereka lah yang justru menjatuhkan, merendahkan, bukan merendahkan wali-wali seperti yang kalian tuduhkan pada kami. Bukan merendahkan para ulama sebagaimana yang kalian tuduhkan kepada ahli tauhid. Tetapi justru kalian merendahkan Allah Subhanahu wa taala karena kalian menyamakan orang mati tadi dengan Allah. Mendudukkan seperti kedudukan Allah. Berdoa kepada Allah dan berdoa pada wali. Meminta pada Allah dan meminta juga pada wali. Kalian menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kalian menganggap makhluk seperti Allah. Dan itu adalah justru menjatuhkan atau menjelekkan. Mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mengerikan dari tuduhan kalian pada ahli tauhid. Dan juga kalian menjatuhkan kehormatan para wali-wali itu sendiri. Karena wali yang dikubur ini kalau benar-benar wali, dia bertauhid. Kalau benar-benar wali, dia mengajarkan untuk berdoa pada Allah, jangan berdoa kepadaku. Itu waliullah. Orang saleh akan berkata, jangan berdoa kepadaku, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepadaku, mintalah kepada Allah. Ketika ada seseorang yang katanya ingin masuk surga, datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Bikin bikasratis salah. Batulah aku dengan memperbanyak salat. Diingatkan bahwa engkau pengen masuk surga, banyak ibadah, banyak salat, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mereka mencerca dan merendahkan para ulama, memusuhi mereka, wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayat tanaqqus. Mereka mengurang-urangi haknya para aulia itu sendiri Berarti engkau ketika meminta pada wali tadi menyelisihi petuah walimu. Engkau berarti menyelisihi ajaran wali-wali. Karena wali-wali Allah pasti mengajarkan tauhid, pasti pasti pasti. Kalau tidak mengajarkan tauhid bukan wali Allah. Wali syaitan kalau mengajarkan syirik. Kalau saya mati, datangi kuburan saya. Mintalah kepada saya, saya akan hidup terus dan saya bisa meng Kabulkan doamu. Ini bukan waliullah, wali syaitan. Iya kan? Karena mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya. Tetapi kalau benar-benar wali, Aulia Allah pasti mengajarkan tauhid. Kalau kemudian kalian meminta pada orang mati tadi yang dianggap wali, berarti engkau menyelisihi nasihat para aulia, menyelisihi nasihat para wali. إذ ظنوا أنهم راضون minhum bihada karena kalian menganggap bahwa wali-wali tadi ridho didatangi kuburannya dengan ratapan-ratapan karena engkau menganggap bahwa wali-wali tadi ridho dituhankan karena kalian menuduh bahwa wali-wali tadi ridho kalau kita berdoa kepadanya, meratap kepadanya, beristighosa kepadanya, dibangun kuburannya, dibikin kubah-kubah di atasnya, Diberi kelambu, diberi tirai, diberi pelita-pelita dan lampu-lampu, dikira bahwa wali itu ridho. Berarti engkau su'uman, berarti engkau berburuk sangka pada aulia, berburuk sangka pada ulama, berburuk sangka pada mereka-mereka orang-orang saleh. Orang yang saleh tidak mau kuburannya dibangun. Orang yang saleh nggak mau kuburannya dibesarkan. Orang-orang yang saleh dan yang paling saleh di antara seluruh manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Orang berduyun-duyun datang kepadanya. Kepada kuburan. Jangan kata Nabi. Dan Nabi juga berpesan sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggikan kuburan. Dipanggil Alif Nabi Talib. Dikasih tugas. La tada qabran musharrafan illa sawaitahu. La tada suratan illa tamastaha. Jangan tinggalkan satu berhala pun kecuali kau hancurkan. Dan jangan tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ini perintah Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. ahli Bait. Tokohnya dari ahli Bait. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Terus kalian ikut siapa? Yang membesar-besarkan kuburan-kuburan, katanya kuburan ahli Bait. Loh. Imam ahli Bait keluarga Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi SAW untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Engkau mengaku ahlul bait, kemudian minta dibesarkan kuburannya. Kau bertolak belakang dengan ahlul bait. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu rahimahullah berarti mereka yang meminta kepada kuburan-kuburan orang saleh mereka melakukan berapa perkara kejelekan. Pertama kesyirikannya, kedua merubah agama, ketiga memusuhi ketiga memusuhi ahli tauhid. Keempat, justru menjatuhkan kehormatan para aulia itu sendiri. Berarti dia kurang ajar kepada wadah tauhid, malah diselisihi. Yang tidak ingin kuburnya ditinggikan, malah ditinggikan. Wa annahum amaruhum bihi, apalagi kalau berdusta. Tapi mereka nyuruh kita. Dusta. Orang soleh nggak mungkin menyuruh syirik. Wa anahum yuwalunahum alaih. Wa haulaihum a'da'ur rusul. Maka yang demikian ini adalah musuh-musuh para rasul. Rasul mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan syirik. Para Rasul mengajarkan mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau berdoa, berdoalah pada Allah. Kalau engkau beristianah, beristianahlah kepada Allah. Tetapi justru orang-orang ini sebaliknya, mengajarkan untuk meminta pada kuburan, pada orang soleh. Maka mereka ini musuh-musuh para Rasul fi kulli zamanin wa makan. Di setiap tempat di setiap zaman mereka lah musuh-musuh para rasul wa ma aktsaral mustajibina lahum dan sungguh betapa banyaknya mulkan atau yang menerima ajakan ini innalillah wa inna ilaihi raji'un ma aktsar al mustajibina lahum betapa banyaknya orang yang menyambut ajakan-ajakan ini ajakan untuk meminta pada orang mati. Ajak untuk meminta pada wali-wali. Ajak untuk meminta kepada kuburan-kuburan. Yang tentu saja, yang dimintanya selalu alasannya, ini meminta syafaat. Emang punya siapa syafaat itu? Tanyakan begitu. Tanyakan, emang punya siapa komentarnya sama dia? Kira-kira akan jawab apa? Mau jawab apapun, kamu bacakan. Allah berfirman. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Kalau mau minta syafaat, minta pada pemiliknya. Kenapa minta kepada orang mati? Baik. Dia memberikan syafaat pun nggak akan bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah. Pertama dia tidak mendengar karena sudah mati. Kedua dia kalaupun mendengar gak akan bisa mengabulkan Ketiga, kalaupun ingin mengabulkan, kalau Allah nggak izinkan, nggak akan bisa. Kalaupun dia mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, ternyata kamu syirik, kamu nggak bisa dikasih syafaat oleh dia. Kenapa? Karena yang diberi syafaat harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. وما نجا من شرك ال... هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله akan bisa selamat dari syirik-syirik besar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'adal musyrikin yang benar-benar memusuhi orang-orang musyrik karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba bimaktihim ilallah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksukaan pada musyrikin dan penyembah berhala. Wa Allah wahdahu waliyahu wa ilaahu wa ma'budah. Dan juga tidak akan selamat kecuali orang-orang yang mengambil Allah satu-satunya sebagai pelindungnya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya satu-satunya. Baru selamat. Fajarrada hubbahu lillah. Maka kecintaannya dimurnikan hanya untuk Allah. Wa khawfahu lillah. Rasa takutnya juga untuk Allah. Wa raja'ahu lillah. Rasa harapnya juga kepada Allah. Merendah juga kepada Allah. Tawakal juga hanya kepada Allah beristianah hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, niatnya, tujuannya hanya untuk Allah. Muttabi'an li amrihi dengan mengikuti perintah-perintahnya. Mutaqalliban li mardatih dengan mengharap dan mencari keriduannya. Ida sa'ala sa'ala Allah. Wa idha ista'ana ista'ana billah. Wa idha amila amila lillah. Kalau meminta, memintanya kepada Allah. Kalau beristianah, meminta pertolongan, meminta pertolongannya kepada Allah. Kalau beramal, beramalnya karena Allah. Kalau beribadah, beribadahnya kepada Allah. Maka orang seperti ini. Lillahi wa billahi wa ma'allah. Lillahi wabillahi wa ma'allah. Orang seperti inilah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan dan akan mendapatkan syafaat syafi'i, akan mendapatkan syafaat setiap orang yang memberikan syafaat. Billah dengan Allah bersama Allah dan untuk Allah. Amalan-amalannya untuk Allah. Harapan-harapannya kepada Allah amalan-amalannya untuk Allah. Intaha kalamuhu. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarij Salikin di halaman 346. Wahada alladhi dakarahu hadzal imam. Yang disebut oleh imam ini huwa haqiqatul Islam. haqiqatul dinil Islam Inilah hakikat agama Islam. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadha Allah wattakhadha Allah wattakhadha Allah Ibrahim khalila wattakhadha Allah Ibrahim Khadila. Siapa yang lebih baik agamanya? Siapa lebih bagus agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dalam keadaan berbuat ihsan, berbuat baik, amal yang saleh untuk Allah dan mengikuti milahnya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Tauhid. Itu milahnya Ibrahim. Harifan yang lurus Wattakhadallahu Ibrahim khalila dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil yang dicintainya. Ini agama. Intinya agama ini adalah aslama wajhahu lillah. Inti agama Islam adalah menyerahkan wajahnya untuk Allah, menyerahkan amal ibadahnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu agama. Itu din, itu Islam. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau engkau mengagung-agungkan kuburan, memberikan sesajen pada kuburan, memuliakannya, kemudian meratap kepadanya, berdoa kepadanya, apa itu namanya? Untuk Allah atau untuk kuburan? Oh, tapi niatnya untuk Allah. Kalau niatnya untuk Allah, caranya harus seperti yang Allah perintahkan. Kalau untuk Allah, caranya harus cara yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Atau diajarkan oleh utusannya. Rasulullah SAW. Apakah diajarkan oleh Allah? Tidak. Berarti untuk siapa kamu ibadah di sana? Untuk siapa kamu berdoa di sana? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif rahimahullah. Qala Abu Abbas. Yani Syekhul Islam rahimahullah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaq bihi al-musyrikun. Allah menafikan seluruh apa yang dijadikan alasan oleh musyrikin. Allah nafikan dari selain dirinya kepemilikan Allah nafikan pula qastun minhu sekutu atau memiliki sebagian tidak ada milik Allah seluruhnya aw yakunu aunan lillah atau alasan kalau yang disembahnya aunan lillah penolongnya Allah atau pendukungnya Allah tidak ada Allah tidak memiliki penolong Walam yabqa illa syafa'ah. Kata musannif rahimahullah, berarti yang tersisa tinggal syafaat. Alasan syafaat. Fabayyana maka diterangkan dalam ayat berikutnya secara khusus tentang syafaat. Anna la tanfa'u illa liman adina lahur Rabb. Bahwa syafaat itu pun tidak akan bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Rabb Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dalam ayat wala yashfa'una illa liman irtada tidaklah akan memberikan syafaat kecuali terhadap siapa-siapa yang diridhai syafa'ah allati yadunnuha al musyrikun hiya منتفية maka syafaat yang diduga akan didapat oleh musyrikin dari berhalanya dari kuburannya tidak ada dinafikan oleh Allah muntafiyatun al qiyamah kama nafahal Quran sebagaimana dinafikan pula oleh Quran wa Rasulullah Nabi sallallahu annahu ya'ti fayasjud adapun Rasulullah SAW nanti al qiyamah akan datang kemudian sujud kepada Allah SWT dengan memujinya la bisyafa'ah perhatikan semua riwayat-riwayat tentang syafaat ada yang panjang, ada yang ringkas. Semuanya tidak menceritakan bahwa Nabi langsung menyatakan ya Allah umatku umatku tidak. Semuanya meriwayatkan bahwa Nabi sujud di hadapan Allah. Memuji bima huwa ahlu. Dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan sebelumnya. Yang baru diberikan, diilhamkan saat itu. Baru diwahyukan saat itu lam yabda bisyafa'ah. Tidak langsung memulai dengan syafaat. Silakan lihat hadis-hadis syafaat. Sampai Allah yang mengizinkan. Memuji, memuji, memuji. Sujud dan memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Sampai Allah yang mengizinkan. Allah berkata kepadanya, Ya Muhammad, irfa' ra'sah. Wa qul yusma' Wasal tu'ta wasfa' tusyaffa' angkatlah kepalamu. Ucapkanlah akan didengar. Mintalah akan diberi. Berikan syafaat, Allah akan terima syafaatnya. Baru mengatakan ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Ayat? Siapa umat beliau? Mu'minun yang tidak membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan. Mu'minun yang tidak membatalkan tauhidnya dengan doa pada selain Allah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Fatilka syafa'atu li ahlul ikhlas. Berarti syafaat tadi untuk orang-orang yang memiliki keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Keikhlasan adalah memberikan seluruh ibadahnya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Berdoanya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Itu namanya ikhlas. Wala takunu liman syafaat beliau SAW tidak akan didapat oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wahakikatuh dan hakikatnya An Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas. Hakikatnya adalah bahwa Allah memberikan fadilahnya kepada orang-orang yang ikhlas. Allah berikan fadilahnya kepada orang-orang yang ikhlas. Dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Perhatikan. Ujung-ujungnya tetap Allah yang memberikan. Iya kan? Oh berarti Nabi menyelamatkan. Nabi menyebabkan dia selamat. Yang menyelamatkan siapa? Allah swt. Karena Allah yang memberikan izin Allah yang meridhoi untuk diberi syafaat. Dan Allah pula yang menentukan siapa yang mendapat syafaat, siapa yang tidak. Berarti hakikatnya Allah yang memberikan keutamaan itu. Fayaghfiru lahum biwasitati doa iman adina Maka Allah berikan keutamaannya pada hamba-hambanya dengan sebab doanya orang-orang yang diizinkan untuk berdoa. Syafaatnya orang-orang yang diberi syafaat, orang-orang yang diizinkan untuk beri syafaat. Wayanal maqam al mahmud liyukrimahu. Berarti itu adalah Allah jadikan demikian untuk memuliakan Rasulullah SAW. Untuk memuliakan Rasulullah SAW. Kata Allah, aku akan berikan syafaat. Kalau Nabi Muhammad berikan syafaat, ya, silahkan ya Muhammad. Angkat kepala, Mintalah akan diberi. Berikan syafaat, akan diberi syafaat. Maka dinyatakan ummati, ummati. Maka Allah berikan. Makanya kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Makanya disebut dengan maqaman mahmuda. Kedudukan yang mulia. Ati Muhammadan al-fadilah. Wab'athu maqaman mahmuda. Dan berikan padanya kedudukan yang mulia. Apa itu kedudukan yang mulia? Syafaat. Kedudukan yang mulia yaitu syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Itu tadi ucapan musannif menukil ucapan Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diterangkan dalam syarahnya di sini, kauluhu Abdul Abbas kunyahnya Syekhul Islam rahimahullah Nama lengkapnya Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdul Salam ibnu Taimiyah al-Harrani. Imamul Muslimin. Imamnya kaum muslimin. Rahimahullah. Qauluhu wa qala lahu Abu Hurairah. Adapun dikatakan berkata Abu Hurairah ila akhirih itu hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Nasai dari Abu Hurairah yang bertanya man asadun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah itu hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Nasai diriwayatkan pula hadis tersebut dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban hadis yang mirip bahwa Rasulullah bersabda syafaati syafaatku liman qala la ilaha illallah mukhlishan syafaatku adalah untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu perhatikan lafaz ini semakna terkandung dalamnya akan terkandung dalam hadis Abu Hurairah bahwa syafaatku adalah untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, hatinya membenarkan lidahnya, lidahnya membenarkan hatinya. Benar-benar ucapan dari hati. Ucapan yang ikhlas. Ucapan yang ikhlas dari hati pasti-pasti ada pengaruhnya. Karena hati ini yang disebut oleh Allah oleh Rasulullah dengan inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat al jasadu kullu wa idza fasadat al jasadu kullu. Ala al qalb. Hati ini kata Nabi satu gumpal darah yang kalau dia baik-baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek-jelek seluruh tubuhnya. Artinya akan terlihat pengaruhnya pada perbuatannya. Kalau dia menyatakan dari hatinya bahwa aku tidak akan beribadah kecuali pada Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia berbuat syirik. Apakah itu orang yang ikhlas? Tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu jujur dari hatinya. Konsekuen dengan bukti-buktinya. Ya mungkin terjerumus dalam dosa-dosa. Karena dalam hadis lain Nabi menyatakan syafaatku untuk pendosa-pendosa dari umatku. Artinya orang yang berdosa. Kalau kamu katakan yang dapat syafaat adalah orang yang bersih, yang nggak pernah berbuat dosa. Lah untuk apa dikasih syafaat kalau nggak punya dosa? Sudah selamat dia. Bersih dari dosa, sudah selamat. Iya kan? Tetapi kalimat pendosa-pendosa menunjukkan bahwa yang namanya manusia walaupun bertauhid mungkin berbuat dosa, mungkin keliru, mungkin tergelincir, mungkin khilaf, mungkin apa, Mungkin dia kadang terkalahkan dengan hawa nafsu.